تفضل أستاذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية ونهو قوله تعالى أأمنتم من في السماء وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وسماؤه من غيره وسماء غيره منه وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسبك بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا وتقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك Ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab kita. Kitab Ijtima'ul Juyush Islamiyah Al-Harbil Al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Kita masih dalam penjabaran perkataan Imam dari Madhab Syafi'i rahimahullah Abdul Abbas Ibnu Suraij radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Ketika menyebutkan bagaimana tentang akidah yang wajib diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Beliau berkata, wa nahwu qawlihi ta'ala di antaranya yang wajib kita imani firman Allah ketika Allah mengatakan, Amin amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? Fis sama memiliki dua makna. Pertama, fi bermakna ala. Arti fis sama eh, ala sama. Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas langit? Karena Allah bukan dalam makhluknya. Jadi fi di sini bermakna ala. Sebagaimana perkataan Fir'aun kepada para tukang sihirnya. Thumma usallibannakum fi judhu'in nakhli. Kemudian kalian nanti akan kusalib fi judhu'in nakhli. Di pohon-pohon kurma. Makna fi, maknanya adalah ala. Di atas pohon-pohon kurma. Bukan dalam pohon kurma. Bisa juga Fisama bermakna as bermakna ulu Ay fil ulu Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Maha tinggi fil ulu Wa qawlihi ta'ala Juga firman Allah lainnya Wahuwal ladhi fis sama ilahun Wa fil ardi ilahun Juga Allah berfirman Dan dialah yang di langit sebagai Tuhan yang disembah Maksudnya oleh para penghuni langit berupa malaikat-malaikat. Wafil ardi ilahun dia pula lah yang di bumi sebagai Tuhan yang disembah oleh penghuni bumi. Ini menunjukkan Allah dialah Tuhan di langit. Ya, disembah oleh para penghuni langit dari malaikat-malaikat dan dia pula Tuhan di bumi yang disembah oleh penghuni bumi. Dialah Tuhan pemilik langit dan bumi yang disembah di langit dan di bumi. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, di atas arasy Wasama'uhu min ghairihi wasama'u sama'u ghairi minhu juga terdapat keterangan Allah mendengar min ghairihi dari selain Allah SWT dari makhluk-makhluknya sebagaimana telah kita sebutkan ya Allah memiliki nama Sami'un Basir Maha mendengar lagi Maha melihat dalam bentuk nama dalam bentuk kata kerja juga ada ya laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika fi zawjiha Allah mendengar perkataan seorang wanita itu Khawla bintu Tha'labah yang melaporkan perihal suaminya kepadamu. Dan dan sebaliknya ya, sebagian makhluknya mendengar dari Allah langsung sebagaimana mendengarnya Musa alaihissalam dari Allah langsung tanpa perantara dan Nabi kita Muhammad tanpa perantara ketika peristiwa Mi'raj dan Nabi Adam alaihissalam Ya Allah SWT ciptakan dengan kedua tangannya dan berkata-kata kepadanya tanpa perantara. Kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami katakan wahai Adam, tinggal engkau dan pasanganmu di surga. Menunjukkan Adam di antara para nabi Allah berbicara kepadanya langsung tanpa perantara. Allah mendengar daripada makhluknya dan sebagian makhluknya mendengar daripada Allah Subhanahu wa taala. وغير ذلك وغير ذلك من صفاته المتعلقة به dan berbagai macam sifat-sifat lain yang berkaitan dengan Allah yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala al-madhkurati fi kitabih al-munazzal ala ala nabiyhi sallallahu alaihi yang diturunkan dalam kitabnya maupun yang diturunkan melalui lisan nabinya itu dalam sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semua yang datang daripada Allah Rasulnya yang menceritakan bagaimana tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dengan meyakini Allah swt memiliki sifat yang maha sempurna dari berbagai macam sisi. Tidak ada padanya sifat yang kurang, cacat, tak sempurna. Dengan meyakini sifat-sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan Allah pun tak akan pernah sama dengan perbuatan makhluknya. Walaupun dalam kesamaan nama ismun mustarak nama sama sebagian makhluk ada yang namanya hakim nama Allah hakim tapi tak akan pernah sama hakikatnya walaupun nama boleh sama sebagian sifat boleh sama mustarak seperti sifat mendengar makhluk ya dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat mendengar tapi antara keduanya tentu tak akan sama sebagaimana berbeda zat maka berbeda pula lah sifat Allah mendengar semua bahasa, semua pembicaraan, semua perkataan dalam satu waktu. Tak tertukar antara satu dengan lain perkataannya, permintaannya, doanya. Ya, jadi setiap sifat-sifat Allah SWT sempurna tak sama dengan sifat kita. Kalaupun ada hanyalah sekedar kesamaan dalam nama belaka. Berbeda hakikatnya. Sebagaimana manusia pun mustarak bersikat dalam nama-nama, misalnya sifat kaki. Kaki meja tak sama dengan kaki kursi, tak sama dengan kaki manusia. Bahkan kaki manusia pun tak sama satu sama lainnya. Bagaimana disamakan kaki Allah dengan kaki manusia, tangan Allah dengan tangan manusia, wajah Allah dengan wajah manusia, dan begitulah seterusnya. Jari Allah dengan jari manusia. Dan dalam mengimani seluruh nama-nama Allah, sifat-sifatnya kita hanya bertumpu kepada dalil. Jika dalilnya sahih, kita terima. Jangan meyakini semuanya sifat tersebut sempurna bagi Allah, tak sama dengan sifat makhluknya. Nah. Wa jami'u ma lafadha bihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatihi ka ghirsihi ka ghirsihi ka ghirsihi jannatul firdaus biyadihi jannata كغرسه جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده نعم Kemudian berkata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan Abu Abbas bin Suraij namanya Muhammad. kunya Abu Abbas bin Suraj, Ya, dan dia berkata Ya. wa jami'u ma lafadha bihil Mustafa dan segala sesuatu yang Nabi SAW pernah ucapkan min sifatihi dari sifat-sifat yang Allah SWT jelaskan kepada nabinya kita wajib imani jika hadisnya sahih jika hadisnya sahih dan tak semua hadis-hadis yang menjelaskan sifat Allah perbuatan Allah itu sahih maka terletak kepada kesahihannya di sini disebutkan beberapa contoh kagharsihi jannatal firdausi biadi, Di antaranya Allah Swt wa taala gharsihi jannatal firdausi biyadi. Allah menanam segala macam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Ya. Hadis ini diposisikan dengan ulama' Sebagian ulama melemahkan hadis ini karena terdapat perawi yang lemah di sana. Wa syajarat wa syajarati tuba biyadihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon tuba di surga dengan tangannya ya ini pun dipersisikan kesohihannya wa khattit tawrata biyadihi dan dia menuliskan Taurat dengan tangannya ini sahih hadisnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat dengan tangannya. Secara sekaligus Allah turunkan Taurat kepada Musa dalam lembaran-lembaran yang Allah tulis dengan tangannya subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan Taurat. Karena tak seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya. Ya. Demikian juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tulisannya tak semua Allah tulis dengan tangannya. Seperti Quran, Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Jibril mendengar daripada Allah, Jibril sampaikan kepada Muhammad, Muhammad perintahkan untuk ditulis dan disampaikan kepada para sahabat. Adapun Taurat ditulis dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Naam wadhahki wa ta'ajjubi wa wa ta'ajjubi di antaranya ada sifat tertawa ya bagi Allah Subhanahu wa taala wa ta'ajjubi sifat kagum kedua sifat ini memang ada daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan hadis-hadis yang sahih ya Allah tertawa daripada dua orang laki-laki yang satu membunuh yang lain dua-duanya masuk surga Bagaimana itu keterangannya? Ya, yang satu ini terbunuh sebagaimana Hamzah. Dibunuh oleh Wahsy. Akhirnya Hamzah masuk surga, mati sebagai syahid. Kemudian Wahsy beriman, masuk ke dalam Islam setelah Makkah ditaklukkan. Akhirnya dia pun masuk surga. Dengan sebab dibunuhnya Hamzah, Hamzah akhirnya masuk surga. Kemudian dia pun masuk Islam, dia pun masuk surga. Ya sifat ta'jub kata nabi kita ya ajibu rabbuka min rajulin laysa lahu sabwah Tuhanmu kagum dengan seorang laki-laki yang tak pernah punya masa muda yang sia-sia masa muda biasanya orang banyak menyia-nyiakannya ya tapi Allah takjub kepada seorang laki-laki yang dia jaga masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, kata Nabi tentang tujuh orang yang akan dinaungi di hari kiamat, rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang laki-laki yang tumbuh, kembang, membesar, dewasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala. Allah kagum dengan laki-laki semacam ini. Tentunya sifat kagum Allah, sifat tertawa Allah tak pernah sama dengan sifat tertawa dan kagumnya makhluk. Ya. Naam. ووضعه القدم على النار ووضعه ووضعه القدم على النار فتقول قط قط نعم ووضعه القدم على النار ووضعه القدم على النار فتقول قط قط di antara sifat-sifat yang Rasulullah pernah sebutkan tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika neraka jahanam tak pernah berhenti untuk meminta tambahan al min mazid al min mazid Tuhan masihkah ada tambahan? Masihkah ada tambahan? Kata Nabi hatta yadha'a al rabbu atau al-jabbaru qadamahu 'alaiha. Sampai akhirnya Allah meletakkan tapak kakinya di atas neraka. Maka seketika neraka pun berguncang hebat. Kemudian dia berkata tu qat cukup cukup. Ya. Ibn Abbas menyebutkan tentang makna al-kursi adalah maudi'u tempat al-qadamaini lillah. Dua telapak kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani Allah memiliki dua telapak kaki. Kita imani Allah memiliki dua tangan. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya terbentang. Kita imani Allah memiliki dua mata. Sebagaimana Allah mengatakan kepada para sahabat, fa inna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal itu matanya picak satu. Tuhan kalian tidak picak matanya. Ya, kita imani hal-hal demikian. Kita imani Allah SWT memiliki jari jemari sebagaimana disebutkan nanti. Ya, kata Allah SWT, "Qulubul ibadi baina asba'aini min asabi al rahman, yuqallibuha kayfa yasha'." Hati-hati hamba ada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Naam. وذكر الأصابع وذكر وذكر الأصابع ونزول, ونزول كل ليلة إلى السماء الدنيا وليلة الجمعة وليلة النسب من الشعبان نعم وليلة نعم حسبك Kata beliau rahimahullah Di antara hal lainnya wa dzikril asabi' di antaranya Nabi pernah menyebutkan bagi Allah jari, ada jari-jari al-asabi. Asabi jamak daripada asba', maknanya adalah jari. Sebagaimana tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan nabinya ya sesungguhnya hati-hati hamba ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nuzuli kullalailatin ila sama'id dunya. Dan terhalainya adalah sifat Allah, Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana terdapat dalam keterangan hadis yang sahih. Yanzilu Rabbuna fi kulli thulutsil lailil akhir ila sama'id dunya. Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia Fayaqulu hal minta ibn fa'atub alaihi. Adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Hal min mustaghfir faghfirullah. Ada yang mau minta ampun, aku ampun dosanya. Sampai terbitnya fajar. Ya. Dan kita mengimani turunnya Allah yang layak bagi Allah SWT. Bukan sebagaimana turunnya makhluk. Dan Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tidak pernah diliputi oleh makhluk. Saya pernah bilang katakan minggu lalu, bukan maknanya turun ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala itu diliputi oleh diliputi oleh langit ketujuh, keenam, kelima, keempat. Tidak. Selama-lamanya Allah tidak pernah dalam makhluk, dia di atas makhluknya, berpisah daripada makhluknya. Jadi bagaimana turunnya Ustaz? Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala وليلة kemudian والنزول كل ليلة إلى السماء إلى سماء الدنيا وليلة الجمعة Ya demikian pula dikatakan dia turun di malam Jumat tapi hadisnya tak sahih. Walailatin nisfi min Sya'ban turun pada malam nisfu Sya'ban juga tak sahih. Walailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar, wallahu alam. Lailatul Qadar tak kita ketahui. Yang kita ketahui yang turun adalah malaikat-malaikatnya. Tanazzalul malaikatu ruhu. Ya. Naam. Wa wa Wa كغيرته wa وكغيرته bi taubatil. Naam, di antaranya adalah sifat lainnya kagiratihi. Allah memiliki sifat cemburu. Sa'ad bin Abi Waqqas ya pernah mengatakan sekiranya aku mendapati bersama istriku seorang laki-laki akan kupenggal dia dengan pedangku. Wahai orang musaffah dengan sisi yang tumpulnya. Kata Rasulullah SAW, Ata'jabuna min ghairati sa'din. Apakah kalian merasa heran, takjub dengan cemburunya saat demi Allah. Aku lebih cemburu daripada saat dan Allah lebih cemburu daripadaku. Ya. Walladhi nafsi bihadi inni la aghyaru min Sa'din wallahu aghyaru minni. Aku lebih cemburu daripada Sa'd dan Allah lebih cemburu daripada aku. Karena itulah Allah haramkan berbagai macam perkara-perkara yang haram. Allah SWT cemburu ketika makhluknya melanggar larangan-larangannya. Ghairah. Tentunya cemburu Allah tak sama dengan cemburunya makhluk. Semuanya mudah kita imani. Kita imani dia keyakinan tak akan sama dengan makhluk. Tapi kalaulah ini diberitahukan kepada Allah kalam semua yang tersebutkan dia tolak, semuanya ditolak. Mereka berani menolak hadis, mereka berani menolak ayat dengan satu bahasa kata mereka ini semuanya adalah merupakan majas bahasa kiasan. Padahal tak pernah namanya ada majas dalam masa Rasulullah SAW. Tak ada dalam bahasa Arab itu majas pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in enggak ada. Lalu kalian masukkan istilah majas. Kiasan. Dari mana mereka tahu itu kiasan? Ya, alangkah bahayanya jika seorang bisa mengatakan semuanya kiasan, rusaklah bahasa. Ya, rusak. Orang tua mengatakan kepada anaknya, "Nak, tolong kau belikan Ya ayam sana, ambil, belikan ayam di sana, di pasar. Dibelikannya ketika itu burung. Kenapa burung? Nah, Kukira ibu suruh saya beli burung. Ayam itu bahasa kiasan saja, rusak semuanya. Ayamnya ayam, ya burungnya burung. Subhanallah. Ini yang merusak ahlu kalam. Kalau saya sekarang ngomong, Ya, antum tafsirkan dengan bahasa majas hancur semuanya, rusak. Dengan itulah orang-orang batinia, kelompok batinia tersesat. Mereka mengatakan Quran ini ada dua. Ada yang zahirnya ini diketahui oleh orang-orang awam. Ada makna yang tersurat kata mereka, ini diketahui oleh orang-orang awam. Ada makna yang tersirat hanya kami saja yang tahu orang-orang sufi. Ya. Kiblat contohnya Kiblat kata mereka itu adalah wali-wali kami, kiblat. Ya, Ka'bah itu wali-wali kami, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Maksud arahnya ke kiblat. Kata mereka kiblat itu guru-guru kami. Hancur semua. Rusak. Ya. Maka mereka akan menafikan semua ayat, semua hadis karena kata mereka tak sesuai dengan akal kami. Mereka timbang ayat, mereka timbang hadis dengan akal mereka yang pendek, yang dangkal. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat ini semua bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang Quran, mereka menentang sunnah. Ya, Allah mengatakan dia dilihat di hari kiamat kata mereka mustahil Allah lihat kata Mu'tazilah. Kenapa? Kalau dilihat berarti dia bertempat. Bertempat berarti dia makhluk. Berarti dia ada satu sisi. Ya, wa ka ghairatihi wa farahihi bi taubatil 'abdi. Di antara lainnya adalah sifat gembiranya Allah dengan taubatnya sang hamba. Kata Allah SWT, Allah asyadu farhan bi taubatil 'abdi. Ya, Allah sungguh lebih dahsyat gembiranya daripada taub kepada taubat seorang hamba bi taubatil 'abdi min rajulin adha'a rahilatahu fi ardin falatin Allah lebih gembira daripada kepada tobatnya sang hamba lebih daripada gembiranya seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Kemudian dia capek mencarinya, akhirnya tak dapat, dia putus asa, dia pun tidur di bawah satu batang pohon kayu siap-siap menunggu kematian. Ketika dia terbangun ternyata untanya sudah kembali lengkap dengan semua bekal di atas pun di atas punuknya. Seketika dia ambil unta tersebut, dia pegang kekangnya, dia ikat baik-baik dan dia pun berkata karena senangnya ya Allah, benar engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi sehingga karena senang ber, berlebih-lebihan sehingga dia pun salah ucap. Dikatakan ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi akhta'a min syiddatil farah. Akhirnya karena senangnya dia tak lagi mengontrol ucapannya sehingga terbalik dikatakannya Allah adalah hambanya dia adalah Tuhan Allah. Anta ya Allah. Ya. Kata dia, ya. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Terbalik. Dari situlah ulama mengatakan bahwasanya orang yang terkadang-kadang mengatakan perkataan kufur tidak harus dihukumi dia kafir sampai ditegakkan hujah. Ini perkataan kufur. Tapi dia mengucapkannya spontan tanpa dengan niat. Tak dapat dikafirkan. Walaupun perkataannya perkataan kufur karena dia mengucapkannya bukan dengan niat. Naam. Wahtijabihi bin nuri wa birida'il kibriya. Wahtijabihi bin nur. Antara sifat-sifat lain diceritakan tentang Allah, Allah itu hijabnya nur, cahaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah pada peristiwa Mi'raj. Ibunda kita Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" "Wahai ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?" Nabi kita menjawab, "Nurun anna arahu," cahaya yang meliputinya. Bagaimana aku melihatnya? Kata Nabi wasallam, "Hijabuhu nurun." Hijabnya adalah cahaya. Walau kashafahu lahtaraqa subuhat wajhi mantah ilaihi basaruhu min khalqihi Sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala singkap hijabnya Akan terbakarlah makhluk yang memandang kepadanya Tak ada yang sanggup memandang Allah subhanahu wa ta'ala dalam alam dunia ini Dalam kehidupan dunia ini Tak sanggup Musa meminta melihat Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah lantarani Engkau tidak bisa melihat saya Maksudnya bukan mustahil Tak bisa di dunia Walakin indur ilal jabal Cobalah kau lihat gunung ini Falamma tajalla rabbuhu tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung dia singkap cahayanya seketika gunung itu hancur menjadi rata dengan tanah. Falamma tajalla rabbuhu al-jabali ja'alahu dakka. Makna tajalla dhahara ketika Allah tampak kepada gunung dengan menyingkap seketika hijabnya gunung tak sanggup gunung hancur lebur sama dengan tanah. Fa kharra Musa sa'iqa. Seketika Musa jatuh pingsan. Kebayangkan bagaimana gunung yang begitu tinggi hancur sama rata dengan tanah, apa enggak luar biasa kaget kita melihatnya. Kita suara geledik saja kadang kita mau mati dengarnya. Masih suara petir. Bagaimana gunung yang tinggi besar hancur ketika Allah SWT menyingkap hijabnya. Wa biridaihil kibriya kita meyakini dan tersifat Allah, Allah memiliki Sifat al-kibriya kesombongan, pakaian Allah adalah kesombongan. Ya. Kata Rasulullah SAW Allah berfirman, "Wal kibriya uridai." Ya. Al-izzatu ya kata Allah swt dalam hadis kursi, sesungguhnya wal u kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi 'adzabtuhu. Barang siapa yang mengambil sifat kesombongan ini aku akan azab dia. Bagi Allah sifat sombong itu sempurna. Karena dia pemilik segala-galanya. Al-kibriya walahul kibriya fis samawati fil ardi. Ya. Adapun makhluk tak layak dia sombong. Karena apapun yang ada padanya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa memang sombongkan? Karena kita banyak uang, semua harta kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha kata Allah, kami akan menjadi pewaris bumi dan segala sesuatu yang terdapat atasnya dan siapa di atasnya. Nanti kau mati pindah ke ahli warismu. Atau hartamu punah sebelum kau meninggal atau nanti punah pada masa generasi kedua, ketiga. Atau nanti semua akan hancur pada hari kiamat, kembali semuanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala layak bahkan wajib memiliki sifat kesombongan. Ya. Tapi tidak boleh itu ada pada makhluk. Allah paling benci kepada makhluk yang mengambil sifat kesombongan. Karena makhluk itu semuanya adalah makhluk yang hina. Apa yang kita sombongkan? Ilmu dapat datang daripada Allah jabatan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala tak suka jika ada orang yang mengambil menyandang sifat kesombongannya. Kata Rasulullah, Allah berfirman, "Adzabtuhu wa man naza'ani fi adzabtuhu." Yang mengambil sifat ini daripada hamba-hambaku aku akan siksa dia akan siksa, akan azab dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardal min kibrin atau kama qala. Tak masuk surga orang yang masih dalam hatinya ada seberat sawi daripada kesombongan. Tak masuk surga. Ngeri. Ya. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalil dzarri. Akan dibangkitkan di hari kiamat orang-orang sombong begitu hinanya kecilnya mereka bagaikan semut-semut yata'uhun nas dipijak-pijak oleh manusia. Manakala dunia di dunia dia merasa tinggi, Allah hinakan dia. Di dunia dia merasa lebih tinggi daripada makhluk yang lain, akhirnya Allah hinakan dia dipijak-pijak oleh makhluk. Balasan kesombongan. Apa itu sombong? Sombong adalah menolak kebenaran datang. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang kedua, merendahkan orang. Menyepilihkan orang, melihat orang semuanya di bawahnya dia lebih hebat, dia lebih utama, dia lebih segalanya. Ya, menghinakan orang-orang yang dianggapnya di bawahnya. Padahal kita tak tahu di sisi Allah mana yang paling baik. Di sisi Allah yang paling baik adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi pangkatnya, yang paling banyak hartanya, yang paling cantik rupanya, sempurna wajahnya bukan itu. Inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling mulia disikan adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling Ya, cantik, elo, rupawan, kaya, raya, berpangkat tidak. Naam. Wa annahu laisa bi'awar. Wa annahu laisa bi'awar, bahwasanya Allah bukanlah matanya picak. Sebagaimana matanya Dajjal, Dajjal ketika keluar di muka bumi dia mengaku sebagai Tuhan. Mendatangi satu kaum. Dia berkata kepada mereka, "Bagaimana jika anak muda ini kedua orang tuanya dihidupkan?" Yakinkah kalian aku Tuhanku? Kata mereka, ya kami yakin kau Tuhan kalau kau bisa melakukan demikian. Maka seketika ya setan berbentuk berwujud dua orang tua daripada anak muda ini. Bangkit daripada kuburnya, setan berkata kepada anaknya, "Hai anakku, berimanlah kepadanya, dia Tuhan kita." Maka berimanlah seluruh makhluk ketika itu melihatnya. Ini dajjal. Kata Nabi, "Inna rabbakum laysa bi'awar." Tuhan kalian itu bukanlah Tuhan yang matanya pecah sebelah. Bagaimana Dajjal. Dan Tuhan kita tak akan dapat dilihat dalam dunia ini. Mustahil. Ya. Tapi karena tak memiliki ilmu mereka terkecoh. Sehingga mereka meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Kalau kita lihat agama-agama yang berkembang di permukaan bumi ini banyak yang mempertuhankan manusia, banyak yang menyembah raja-raja. Ya, subhanallah. Banyak yang menyembah raja-raja. Ya. Ada yang menyembah presidennya dibuat patung disembah, yang menyembah rajanya dibuat patung. Subhanallah. Lihatlah perbandingan agama-agama. Naam. Wa annahu ya'ridu amma yakrahu wa la yanzuru ilaihi. Wa annahu ya'ridu amma yakrahu wa la yanzur. Allah berpaling daripada apa yang tak dia suka. Ya, Allah takkan mau memandang orang-orang yang tak dia suka. Ya. Yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, di antaranya kata Nabi salatsun la yukallimullahu la yanzuru ilaihim yaumil qiyamati wa lahum alim. Tiga orang Allah tak akan berbicara kepadanya, berpaling daripadanya. Ya, dan bagi mereka azab yang pedih diantaranya adalah orang tua penzina. Sudah bertua, sudah tua, mau mati tapi masih berzina. Subhanallah. Selayaknya orang tua itu ingat akhirat. Sudah tua-tua, tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. Syekhun zanin, alin mustakbir. Di antaranya, sudahlah miskin sombong. Kalau orang kaya sombong <laughs> ada disombongkannya. Ini sudah miskin sombong pula. Intinya dalam hadis ini Allah SWT disebutkan Nabi berpaling daripada mereka. Ya. Allah berpaling daripada apa yang tidak disukai. Walakin karihallahu bi'athahum fathabbatahum waqilak qila ma'al qa'idin. Orang-orang munafik yang pada perang Tabuk mereka tak ikut dalam perang. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai macam alasan-alasan mereka. Ya, maka Allah menjelaskan walau kanu fikum mazadukum illa khabala. Kalau mereka ikut bersama kalian, mereka hanya buat kacau belaka. Kata Allah, walakin karihallahun bi'athahum. Allah tak suka mereka ikut bersama kalian. Fatabbatahum. Allah buat mereka menetap di negeri mereka tak mau ikut bersama kaum muslimin. Wa qila q'udu ma'al qa'idin. Waqila udu ma'ah maka ini katakan, kan duduklah bersama orang-orang yang tak layak pergi perang, orang-orang tua, anak-anak, perempuan, gabung sama mereka semua. Allah tak suka. Ya. Dan Allah tidak melihat kepada mereka. Tidak melihat kepada mereka artinya Allah Subhanahu wa taala cuek kepada mereka. Tak memperhatikan mereka dan menyiksa mereka. Ya wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tak melihat mereka, Allah tak mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Naam. Wa anna kilta yadayhi yaminun wa anna kilta yadayhi yaminun Allah memiliki dua tangan dan dua tangan Allah sebenarnya disifati dengan yamin tan kanan yaminun ya maknanya terpuji kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ya Jangan kita anggap sama dengan kita. Kita manusia, kalau kita makan, tangan kanan. Kalau andai kata kita istijja, ada tangan kiri. Bagi Allah tak ada yang seperti makhluk. Kanan, kiri, tidak. Kilta yadaihi yaminun. Kedua, dua tangannya yamin. Mulia kedua tangannya. Ya. Kita andai kata memberi dengan tangan kiri, terhina. Orang yang menerima terhina dan kita dianggap tak baik. Bagi Allah kilta yadaihi yaminun. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu Jangan kau bayangkan sebagaimana kita Ustaz cemana tangannya dua-dua kanan Itu kau bayangkan Allah sama dengan dirimu Yamin maknanya tangan yang baik Semuanya kedua Allah itu baik Ya, tak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Kalau kita kanan lebih utama daripada kiri. Kanan untuk hal-hal yang baik, kaki kanan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita mau masuk ke masjid, kaki kanan dahulukan. Masuk WC, kaki kiri dahulukan. Makan tangan kanan. Dan kita dilarang makan dengan tangan kiri. Karena ini adalah cara syaitan makan. Dakalah lakum falyakul biyamini. Kalau makan, kalian hendaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau minum minum dengan kanan fa inna syaitana yakulu wa yashrabu syimali. Syaitan itu makan minum dengan tangan kirinya. Allah tidak seperti itu. Kil tayadaihi yaminun. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mulia, tak ada yang satu lebih mulia daripada yang lain. Naam. Wa ikhtiyaru Adam bi qabdatihi al-yumna. Wa ikhtiyaru Adam bi qabdatihi al-yumna. Allah memilih Adam dengan tangan kanannya. Dari semua bumi ini Allah ambil Adam alaihissalam. Dari situlah Allah jadikan Adam alaihissalam. Ya, Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Adapun rincian bi qabdatihil yumna wallahu alam tak tahu kita dari mana riwayat ini. Ya. Naam. Wa hadisil qabdah. Ya wah ya, naam. Kemudian wa hadis al-qabdah. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, Allah mengusap punggung Adam, Allah menggenggam satu genggam genggaman daripada arwah anak Adam dia katakan ini qabdatun satu qabdah Linari khuliqo diciptakan untuk neraka. Diambil lagi genggaman lainnya dikatakan lil jannati khuliqo diciptakan untuk surga. Dan tak akan pernah ada yang berselisih. Yang dikatakan Allah ahli neraka akan masuk ke neraka. Yang dikatakan oleh surga akan masuk ke dalam surga. Ya, naam. Walahu kullu yaumin kaza wa kaza nadratun fil lawhil mahfuz. Walahu kullu yaumin kaza wa kaza nadratun fil lawhil mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat di Lauh Mahfuz, wallahu alam. Yang jelas ayat mengatakan kullu huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu fi sya'nin, dalam satu keadaan. Allah tak pernah istirahat, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah menganggur. Setiap hari ada saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, berezeki, menahan rezeki. Kata Allah, "Kullu yaumin huwa fisya'an. Setiap hari Allah punya satu keadaan. Ya. Naam. Wa annahu yaumal qiyamati yahussu yahsu yahsu. Naam. Yahsu. Wa annahu yaumal qiyamati yahsu thalathi thalatha hasiyatin hasayatin hasayatin min hasayatihi فيدخلهم الجنة وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته Bahwasanya Allah di hari kiamat akan mengambil tiga genggaman daripada genggamannya fayudkhiluhumul jannah Allah masukkan ke dalam surga. Hasayah itu artinya mengambil tanah atau debu. Hasautut turabah. Mengambil tiga kali ambilan genggaman dia katakan dan kemudian dia masukkan ke dalam surga. Wallahu alam. Naam. ولما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسى ظهره بيمينه faqabada qabdatan. Nah, tatkala Allah menciptakan Adam dengan tangan kanannya, nah, tatkala Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, masaha dhahra Allah mengusap punggung Adam. Biyaminih dengan tangan kanannya faqabada qabdah, kemudian dia pun menggenggam satu genggaman. Naam, faqala faqala hadhihi lil jannati wala ubali ashabul yamin wa qabada qabdatan ukhra وقال هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشمال نعم Jadi Allah SWT setelah selesai menciptakan Adam, dia mengusap punggung Adam, mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam, kemudian dia ambil satu genggam, dia katakan, hadhihi lil jannah ini kuciptakan untuk surga walau balik. Aku tak peduli. Ya. Ashabul yamin, mereka lah ahli surga. Maka wadha qabdatan ukhra. Dia ambil satu genggam lain, wa qala hadhihi lin nar. Ini diciptakan untuk neraka walau ubali, saya tak peduli. Ashabus shimal mereka lah para penghuni yang tadi saya sebutkan. Naam. Thumma raddahum fi sulbi abihim Adam. Kemudian Allah mengembalikan ruh arwah ini seluruhnya kembali ke dalam uh, tulang sulbi Adam alaihissalam. Sisa hadis sisa waktu berapa? Tah. Ya, nanti akan kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, syadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.